Ya, halo Pak Ahmad silakan komentar. Ya, selamat siang ya. Ya. Saya kira kalau diwajibkan harus dibenahi ya sistemnya ya. Artinya ada satu badan, ya saya nggak tahu badannya apa kalau di sini. Cuman badan tuh harus benar-benar capable gitu dan akuntabel. Jadi nggak nggak nggak bisa kasih sertifikat tanpa benar eh, benar-benar diteliti gitu loh. Kalau setahu saya selama ini kata teman-teman di lapangan, Anda punya duit Anda bisa minta sertifikat kok untuk sertifikat halal itu. Ya jadi walaupun kadang-kadang kadang-kadang makanan kita mengandung yang nggak halal itu aja juga terpaksa yang laku gitu loh. cuma masalahnya kan ini tinggal dikasih pelitin keluar gitu Ini yang mesti dibenahi. Kalau misalnya diwajibkan nggak masalah, tapi kan ini salah satu pelayanan pemerintah ya. Dalam arti kita udah bayar pajak, ini salah satu pelayanan. Bayar juga ya, pantat aja lah biaya administrasi. Anda ngetik, Anda punya kertas, atau berapa, 100 ribu, 120 ribu, apa-apa. Tapi kalau sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta, nah itu kan konyol. Makasih. Iya. Pak John? Iya. Saya heran dari dulu kalau makanan, obat-obatan selalu diributin haram halal. Kalau uang korupsi tidak ada satupun juga yang bilang har har haram. Ui maunya apa sih? Kalau uang korupsi itu halal kali ya. Asyik. Pak Niko. Ya. Silakan Pak Niko. Ya, yang saya setuju dengan Bapak yang tadi tuh koruptor-koruptor aja berobatnya ke Singapura mencoba obat di Singapura dicek dulu tuh halal apa haram makasih iya Pak Wiwit kalau ah, iya ya Iya. Kalau mau aja mau dikecilkan Pak Wiwit Ya, kalau menurut saya, memang eh, ya ada baiknya juga ya. Sebenarnya begini ya, kalau memang kita mau ekspor ke Middle East, Timur Tengah, itu kan mayoritas kan banyak orang Muslim. Nah itu kayak sertifikasi halal itu penting. Orang-orang Malaysia udah jalan duluan, kita ketinggalan tuh. Padahal di sana kan banyak manusianya juga, atau ke Afrika Utara dan sebagainya. Kita perlu tuh sertifikasi makanan halal sama obat. Sebab kalau nggak gitu nanti kita nggak laku. Nah kemudian yang kedua juga mungkin ya, untuk Indonesia dan sebagainya. Cuma masalahnya itu eh, sertifikasi itu harus gampang, mudah. Jangan pakai biaya yang berjuta-juta nah itu istilahnya memang gak berdiri apalagi kalau ada penumpang gelap yang pengurusnya udah bisa benar penumpang gelap pengen cari untung ya itu yang brengsek itu kalau ada penumpang gelap ada kasus eh, apa senturi atau kasus apa benda ada penumpang gelap ini harus disikat gitu makasih itu baik Pak Amin halo silakan Pak Amin halo Ya halo silakan Bapak halo Pak Amin, ya. silakan komentarnya. Ah, saya sih sumber pencari uang. Dulu dia pernah pameran di PRJ, saya pernah tanya, emang MUI punya lab? Dia bilang nggak ada. Nah, gimana? Saya bilang, ya nggak tahu deh dia bilang itu. Ya, sekian terima kasih. Baik, Pak Budi. Ya, eh, nanggepin bakalan Haji yang soal korupsi ya, jelas haram. Gitu. Pak Budi, mohon volume aja dikecilkan, Pak. Untuk... Eh, dua bapak yang tadi anaknya yang korupsi itu halal haram jelas haram gitu ya bahkan MUI juga kan udah mau fatwa itu haram soal halal haram di makanan ini kan sebenarnya lebih eh, konteksnya ke muslim ya ke umat muslim jadi kalau menurut saya kalau eh, dan memang non muslim juga banyak yang mau ini disertifikasi gitu karena selain eh, kandungannya itu juga jadi lebih teratur kan jadi kontennya apa aja jadi eh, intinya konsumen merasa aman mengkonsumsi itu gitu loh kalau misalnya polemiknya di di、uh, eh, di siapa atau badan mana yang bisa rilis saya kira kalau Eh, di eh, kita muslim ya mungkin sudah jelas yang MUI gitu tapi kalau mau dibuat badan lain itu bisa-bisa dan sah aja dan saya ngerti kekhawatiran bapak-bapak yang tadi ada pungli segala macam dan memang itu kita sepakat itu uh, harus dibereskan gitu. Baik. Pak Edo, selamat sore. Selamat sore. Silahkan Pak Edo. Ya, saya kira sebagai salah satu negara muslim terbesar, kita harusnya wajib tuh ada ya artinya tuh gini karena kan barang-barang kita ekspor juga akan akan dilihat orang gitu tuh on people oh ini barang dari Indonesia atau a biggest muslim gitu nah tapi masalahnya ini bikinlah satu lembaga yang benar-benar bisa dipercaya dan benar-benar bekerja gitu dan biaya biayanya itu sangat besar karena sebenarnya hanya mempelajari komposisi dan laboratorium kan itu nah jadi kalau misalnya bahaya nggak besar diwajibin aja apalagi anteknya eh, salah satu dukungan dari departemen perdagangan misalnya untuk melancarkan perdagangan kita kan bisa tapi jeleknya mbak pejabat kita ini apa juga mau jadiin duit itu masalahnya sebenarnya ide juga bagus sekali pelaksanaannya itu duit ini yang pusing makasih Pak Prabu selamat sore silahkan itu motifnya apa harus dilihat karena kecenderungannya cuma untuk cari duit itu kalau masyarakat Indonesia sudah pinter sudah tahu bahan baku bahan baku udah apa mana halal mana gak halal mana proses sebenar apa gak benar jangan cuma cari uang murni yang paling gampang adalah kalau nggak ada tulisan halal kalau ragu jangan dibeli titik terima kasih Pak Jimmy uh, menurut saya ini kan uniknya ke tentang keagamaan tertikat arahnya kan jadi halal apa tidaknya itu kalau pemakan buat muslim kan istilahnya eh, babi itu haram gitu. Cuma seandainya umpama seorang yang menderita apa sudah penyakit yang apa terus diberikan atau obat yang mengandung pada babinya gitu yang baru bisa menyelamatkan jiwanya gitu umpamanya tuh lalu itu bagaimana gitu lah itu aja Pak Agus Ya saya lebih setuju kalau sukarela aja Soalnya ini proyek mungkin mau cari duit juga bisa Terus kemudian kalau ini di, apa, eh, dengan agama Mungkin kalau untuk ekspor ke negara Arab mungkin harus halal Tapi secara pribadi saya bilang kalau yang masuk ke mulut itu tidak ada yang haram Yang haram itu kelakuannya masih Selamat sore Pak Indra Ya selamat sore Silahkan Ya, Pendapat saya sih memang penting ya halal dan tidak hanya suatu produk makanan nah, cuman untuk supaya tidak jadi beban buat pengusaha biayanya memang harus diturunkan tapi menurut saya itu suatu kewajiban karena makanan itu buat terutama untuk umat muslim sangat penting halal harapnya yang masuk ke pot itu aja makasih ya, Pak Yos Assalamualaikum Salam, silahkan. Ya, saya pikir kalau untuk makanan mungkin bisa lah ya. Tapi untuk yang sakit itu, saya pikir kalau sudah sekarat dan ini adalah satu-satunya obat yang bisa membuat sembuh. Maaf kata, biar -ayah pun juga ditelan. Terima kasih. Selamat sore Pak Osa. Iya, selamat sore. Silahkan. Ya mungkin penting juga ada makanan halal gitu Tapi yang lebih penting lagi uang itu pakai untuk membeli itu halal juga dan masih korupsi tuh jadi kalau halal cuma sedikit aja mah nggak penting buat saya sih ya jangan cuma sedikit doang makanya tetap haram tetap dimakan juga kalau ada label halal halalnya makasih kasih Windu silakan iya eh, menurut saya eh, kalau makanan yang haram atau tidak itu mungkin eh, memang merupakan satu kebutuhan bagi umat muslim tapi secara uh, faktanya banyak juga makanan yang berbahaya itulah yang mestinya perlu ditertibkan lebih dulu daripada yang eh, kita sertifikasi halal atau tidaknya makanan yang berformalin makanan yang penuh dengan eh, proses yang tidak baik barangkali itu menurut saya yang lebih diutamakan daripada sertifikasi halal atau tidaknya yang uh, diwajib sudah ada niat untuk melakukan sertifikasi dari pengusaha itu sudah merupakan hal yang baik. Terima kasih. Pak Gilbert, selamat pagi. Ya kalau kata-kata tadi kan dikatakan rumit dan mahal ya. ya kalau seperti di Malaysia kan tidak usah bayar Nah kalau di Indonesia bisa seperti itu ya wajib ya Karena kita mayoritas kan muslim tapi ini kata-kata rumit dan mahalnya ini nih yang jadi kendala ini, birokrasinya ini nih, ya kan? Mereka kan katanya kan MUI ya, Majelis Ulama Indonesia ya, hmm. yang notabene adalah orang yang apa ya, yang lebih rata-rata daripada rakyat biasa. Mereka adalah yang klerik ya, jadi, jadi rajin sembayang atau apa segala macam. Nah bisa nggak mereka menciptakan seperti di Malaysia itu? Gampang dan tidak usah bayar, itu aja yang kita tahu ya kan bisa nggak ditantang ini bisa hmm. nggak hmm. mereka gitu aja makasih baik terima kasih Pak Gilbert Pak Henry selamat pagi pagi Mbak makanan kita umat muslim yang terbesar di Indonesia ya di negeri dunia malahan itu makanan apapun itu wajib ada kalau saya sertifikasinya satu itu kedua saya ingin tanya itu kayak kayak sepatu apa itu, itu kan masuk itu jadi impor banyak kita itu. Itu banyak pakai kulit babi tuh, saya tahu itu. Salah satunya saya ngusulin produknya bisa, tapi saya nggak etis ya. Itu bagaimana itu MUI untuk menyikapi ini? Karena kita umat muslim juga. Untuk sepatu itu masih ada pakai kulit babi, saya jelas tadi ya. Jadi yang MUI untuk sepatu yang impor ini gimana nih untuk kita umat muslim ya? Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Henry. Selamat pagi Pak Motar. Ya pagi Pak Ya kalau buat saya eh, memang pertama itu mengingat warga di Indonesia lebih banyak mayoritas muslim dan itu memang harus eh, halal itu harus harus dibuat eh, lah gitu eh, termasuk kalau misalnya ada KPKP juga yang memang itu khusus untuk makanan umum juga harus ada sertifikasi halal halalnya. Yang kedua masalah biaya. Kalau menurut saya ya memang sih memang eh, pada saat mereka melakukan uh, laboratorium terhadap produk suatu makanan itu memang harus dicekam di lab ini uh, formula makanan ini apa aja kandungannya ada ada lemak babinya atau apa tidak itu juga kan perlu biaya gitu dan perlu waktu saya rasa sih eh, memang ya, eh, harus ada biaya ya, itu itu ya, eh, hal itu juga sudah menjadi satu perhatian bagi pengusaha juga lah untuk biaya sertifikasi halal itu memang harus harus dilakukan gitu mbak mbak saya gitu. baik terima kasih Pak Muhtar selamat pagi Pak Hendra Ya, itu sertifikasi untuk halal pasti perlu harus mm-hmm. tapi biayanya harus dibebankan pemerintah jangka industri itu kan memang pemerintah yang mau harus ada sertifikasi kalau terlalu banyak lebih baik yang mengandung bati di sertifikasi jadinya kan dibalik jadi sedikit mm-hmm. terima kasih betul terima kasih Pak Hendra Pak Sugi selamat pagi selamat pagi silakan sertifikasi saya pikir negara jiran perlu ditiru biayanya free coba itu dialihkan ke Indonesia kan pasti nggak ada polemik karena nggak ada UUD terima kasih terima kasih Pak Sugi buat selamat siang Ya kalau pemerintah mau seperti itu harus pemerintah harus menanggung biayanya kan ibu tahu di sini sering seringkali biaya segala sesuatu bisa dijadiin uh, eh, -huh. Hmm. jadi biaya menjadi tinggi dia pemerintah kalau mau keluarin tak peraturan dia juga harus menanggung itu aja sih Bu terima kasih Bu Wati Pak Riki apa siang Ibu apa kabar kabar baik Pak Riki silahkan komentar Anda Nah, komentar saya sih perlunya sih harusnya sih perlu ya kalau untuk makanan obat-obatan uh, tapi saya rasa masih disubsidi dari pemerintah kali kalau harganya tinggi gitu loh Bu hmm hmm, seperti itu aja sih Baik. menurut saya Pak Wahyu selamat siang Selamat siang Bu Saya mau pendapat ini aja Itu mengenai sertifikasi halal itu bukan sekedar simawan. Harusnya harus gitu ya Karena mayoritas penduduk Indonesia kan muslim Jadi justru kalau sertifikasi halal ini justru peluang kalau buat pengusaha makanan atau industri obat-obatan ya. Jadi mereka yang bisa ya. halal iya. produknya malah iya, lebih luas iya, iya. kalau menurut saya ya. Baik, terima kasih Bapak Hanya Cari uang saja. Kalau memang serius berniat memberikan label sertifikasi halal itu, ya harusnya juga tidak sebesar itu biayanya dan kenapa harus diberikan sertifikasi halal bagi yang sudah halal kalau memang mau diberikan sertifikasi yang tidak halal saja kan lebih sedikit tuh yang punya produk jadi memang tidak halal dia tidak halal yang memang sudah halal sapi dan ayam ya sudah tidak diberikan logo halal lagi saya rasa seperti itu Oke, terima kasih Pak Sandy. Silakan Pak Ahmad. Ya, selamat siang. Iya, Semua terus untuk cari duit, ya. Jadi seperti IKTP cari duit, terus ujung-ujungnya kita nggak tahu, tanggung jawabnya apa nggak tahu, kasusnya juga nggak jelas, katanya apa, udah sistem pakai IT, ternyata juga bolong, bohong sana, bohong sini. Indonesia ini gila, jadi pemimpinnya tuh brengsek semua, bandit semua. Oke, Pak Johan terima kasih. saya setuju dengan dua bicara yang pertama tadi karena apa karena ini negara Indonesia ini itu bukan negara muslim jadi nggak perlu ada sulit ada segala macam nggak perlu karena bukan muslim semuanya terus kemudian di sini ini sertifikat halal itu bukan yang dituju bukan sertifikatnya tapi di balik itu ada duitnya itu mahal itu Indonesia ini hukumnya tidak berjalan jadi sem semua orang bisa berbuat sesuatu menteri boleh korupsi orang boleh berzina saya itu kalau di jalan ada train dua saya nggak takut saya sendiri saya tanam bersih di Papua ribu beres karena negara nggak ada hukumnya terima kasih baik Pak Denny Ya, selamat uh, siang. Selamat siang, silakan Pak. Uh, uh, kalau saya eh, setuju Mbak, kita lakukan sertifikasi halal, hanya tinggal di biayanya. Uh, kalau memang tadi katanya tadi biayanya eh, besar lalu apa namanya uh, urusan yang berbelit-belit bukan berarti itunya yang kita perbaiki kenapa saya bilang gitu memang tadi betul kata ada pembicara sebelumnya katanya tadi negara kita bukan negara Islam betul betul sekali tapi 80% mayoritas adalah penduduk muslim nah banyak dari kita sekarang ini kalau tadi dibilang katanya yang disertifikasi hanya yang bukan-bukan yang eh, halal ayam misalnya atau eh, apa namanya eh, daging sapi itu kan cara pemotongannya juga kalau yang impor-impor itu kan kita nggak tahu apakah itu bagaimana cara potongnya apakah itu benar-benar secara halal atau tidak nah jadi Eh, sebetulnya itu adalah bentuk kalau memang pemerintah menyediakan itu adalah sebetulnya bentuk eh, salah satu bentuk pemerintah melindungi eh, masyarakatnya perkara misalnya sistemnya perkara masalah masalah oknumnya sekali lagi kalau memang misalnya uh, ada apa namanya oknum yang yang nggak benar masa masa rumahnya yang dibakar kan gitu. Terima kasih Pak Denny.